Salamah al tahawi rahimahullah taala yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah atau bertepatan dengan abad ke-10 Masehi. Yang lalu kita telah menyelesaikan sampai poin ke-72 yaitu tentang sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap penguasa atau pemimpin. InsyaAllah pagi hari ini kita masuk poin ke-73 dan yang setelahnya Perlu diketahui poin-poin yang ada adalah 105 menurut yang telah ditahkik oleh Syekh bin Bas dan Syekh Albani Berarti kita tinggal sedikit lagi InsyaAllah akan menyelesaikan kitab Aqidah Tahawiyah Poin yang nomor ke-73 beliau mengatakan Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala wa nattabi'us sunnata wal jama'ata wa najtanibu syududa wal khilafa wal furqata Berkata Al-Imam At-Tahawi semoga Allah merahmatinya kita ittiba yaitu mengikuti sunnah dan jamaah serta menjauhi keganjilan atau yang nyeleneh. Perselisihan dan perpecahan. Nah, ini penting ya. <clears throat> Jadi di sini penting sekali ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, kalau perlu dihafalkan ini lafaznya. Wa nattabi'us sunnata wal jama'ata wa najtanibu asyududa wal khilafa wal furqata. Ini penting sekali sehingga para ulama mengatakan hada aslun azimun min usuli ahli sunnati wal jamaati. Ini adalah prinsip besar di antara prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama-tama adalah mengikuti as-sunnah. Ini jelas dan ini pasti. Sebagaimana di dalam wasiat perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan wasiyatu muwaddi'. Beliau mengatakan bahwa orang yang hidup sepeninggal beliau akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Yang hidup sepeninggalku nanti di antara kamu akan melihat perbedaan yang banyak. Terus bagaimana solusinya? Fa'alaikum bisunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي maka hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa rasyidun yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk sepeninggalku tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gerahammu Wa iyyakum wa muhdatsatil umur dan hati-hatilah kamu dengan perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena semua yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Semua bid'ah sesat, semua kesesatan berada di neraka. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Berpegang kepada sunnah, gigit dengan geraham. Ini menunjukkan bahwa akhir zaman memang banyak orang yang menyalahi sunnah. Bahkan berusaha menarik sunnah dari kita. Maka dari itu kita pertahankan sunnah itu dengan ibarat gigit dengan gerahamu. Gigitan yang paling kuat adalah gigitan dengan geraham. <clears throat> Kalau kita berpegang kepada sunnah Maka kebalikannya hati-hati dari bid'ah Ini adalah solusi ketika terjadi perbedaan yang sangat banyak Berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah Kemudian definisi sunnah sendiri <clears throat> Definisi sunnah menurut terminologi adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam segala semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan persetujuan dan sifat. Itulah sunnah. Jadi sunnah itu lengkap. Di sini kita bukan bicara sunnah dalam arti hukum fikih yang lima ya. Sunnah dalam arti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bid'ah apa bid'ah itu? Bid'ah itu gampangnya adalah ma ta'fidin mimma laysa minhu perkara-perkara baru dalam agama yang bukan bagian dari agama. Perkara baru dalam agama yang bukan bagian dari agama. <clears throat> Gampangnya begitu. Sehingga ada bid'ah dalam akidah, ada bid'ah dalam ibadah. Yang akidah bisa sampai kepada kesyirikan, ibadah menyesatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang insyaallah antum semuanya sudah hafal karena ada di Arba'in Nawawi yaitu man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Para siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian daripadanya, maka amalnya itu tertolak sia-sia. Ya. Ini diriwayatkan Bukhari Muslim dan ini lafadznya Imam Bukhari. Kalau lafadznya Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami, tidak ada ajaran kami, tidak ada contoh dari kami, maka amalannya tertolak sia-sia. Bid'ah. Semua ibadah, semua amalan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah, maka itu adalah bid'ah. Semua amalan, semua ibadah yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertakar kepada Allah, tapi tidak ada dalilnya dari Quran, tidak ada dalilnya dari Sunnah, maka itu adalah bid'ah. Ditinggalkan supaya selamat. <clears throat> nambah-nambahi akhirnya tidak selamat. Walaupun pelakunya itu bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, maka hasil yang didapat adalah dia tambah jauh dari Allah. Tujuannya mendekat, hasilnya tambah jauh. Kenapa? Ibadahnya tidak sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak mendapatkan pahala tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Tertolak amalnya. <clears throat> Bukan hanya tidak mendapatkan pahala, dia bahkan mendapatkan dosa. Baliu yu'aqab, mendapat hukuman. Jadi bukan hanya amal yang tertolak ya, dosa. <clears throat> Karena tadi telah diterangkan fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin benar, Jelas bid'ah sesat. Sesat masuk neraka. Semua bid'ah, tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada. Kalau sunnah hasanah ada. Kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanah. Bagaimana ucapan sahabat. Semua bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Ya baik kan versi manusia. Sementara ukuran baik dalam agama itu adalah Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah menurut pemahaman salafus saleh rahmatullahi alaihim ajma'in. Jadi <clears throat> bid'ah itu banyak sekali. Semakin lama masa ini maka banyak bermunculan bid'ah. Muncul terus bid'ah. Karena itu kita ini wajib mencari ilmu. Di antara tujuannya adalah adifa anis syariah, bela syariat. Karena banyak hal-hal baru muncul yang tidak ada di kitab. Yang kita membantahnya setelah kita baca kitab. Yang bantah kita bukan kitabnya. Bid'ah tidak boleh disetujui, tidak boleh diamalkan dari siapapun. Jadi kebenaran itu bukan dinilai siapa. Kebenaran itu dinilai apa. Ini penting ya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Al-haqqu la yu'rafu fil rijal. I'rifil haqqa ta'rif ahlah. Kebenaran itu tidak dikenal dengan orang. Tapi kenalilah kebenaran, nanti kamu akan tahu siapa yang benar. Ini kata-kata yang mendalam ya. Kebenaran tidak dikenal dengan orang. Kalau fulan berarti benar, kalau fulan berarti salah. Oh, tidak bisa. Bagaimana supaya kita tahu kebenaran? Ya, kita harus tahu dulu yang benar Quran, sunnah, pemahaman salah. Setelah kita tahu itu, baru kita nanti tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Sebagaimana ada ungkapan yang sangat masyhur dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin. Beliau mengatakan, "Undur maqal wala tandur mangqal." Lihatlah apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang mengatakan. <clears throat> ya, yang penting benar ya. Benar terima, salah tolak sesuai Quran, sesuai Sunnah terima. menyalahi Quran dan Sunnah ditolak. Sebagaimana juga ucapan Imam Malik rahimahullah taala. Kullun minna yu'khadhu wa yutraku min kalamihi illa sahib hadzal qabr. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua bisa diterima pendapatnya, bisa ditolak kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah ya macam-macam. Bid'ah ini macam-macam. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Zaman Nabi dulu tidak ada. Lah Islam menyebar masuk ke penjuru-penjuru belahan bumi lain, kecampuran dengan adat-adat istiadat mereka. Maka supaya Islam ini tetap murni, kita harus kembali kepada Islam zaman dulu. Alaikum bil atiq. Hendaklah kamu kembali kepada ajaran yang kuno. Ajaran yang kuno, ajaran yang salafus saleh. Jangan ditambah-tambahi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mewanti-wanti bahwa umat Islam ini akan mengikuti ajaran orang-orang sebelum kita, al-yahud wan nasara. La tattabi'unna sanana au sunana man kana qablakum hadwal quddah bil quddah hatta law dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuhu. Qalu al-yahud wan nasara ya Rasulullah qala faman au kama qala alaihi salatu wassalam. Kamu akan ikuti kebiasaan orang-orang sebelum kamu sedikit demi sedikit. Tapak demi tapak, terus sedikit-sedikit. Sampai kalau mereka masuk lubang biawak, kamu akan ikut juga masuk dalam lubang biawak. Saking ikutinya ya, ikuti terus. Siapa mereka ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah sallallahu siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, ini penting kita harus jeli, kita harus jeli. Islam ini harus murni supaya tidak rusak. Contohnya apa? Contohnya adalah perayaan-perayaan dalam Islam. Kan banyak perayaan-perayaan kan? Mungkin maksudnya mereka masa kita tidak punya perayaan. Mereka akan punya perayaan. Mereka punya perayaan ini, perayaan itu, macam-macam. Kita harus punya perayaan, perayaan nggak bisa. Kita dilarang niru mereka. Kita punya ciri khas sendiri. Perayaannya adalah Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Itu perayaannya orang Islam. Kembali kepada ajaran yang benar. Ini penting sekali. Hanya saja kalau kita menerapkan di masyarakat ya perlu waktu, perlu kesabaran, perlu hikmah, perlu arif dan perlu ya ketabahan. Pelan-pelan dirubah dulu dengan dikondisikan supaya tidak menimbulkan fitnah. Masa yang terbaik adalah tiga masa pertama umat Islam yang dikenal dengan Al-Qurun, al talata Al-Mufaddalah. Ya, ini penting ya. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Jangan sampai kita ini maunya ingin orang masuk Islam, tapi akhirnya kita toleran dengan mengorbankan kebenaran. Tujuannya mereka masuk Islam. Agama Nasrani yang membuat rusaknya Nasrani karena ingin dapat orang banyak. Akhirnya menjual agamanya untuk seleranya orang. Ajaran-ajaran Nasrani yang sekarang ini kebanyakan adalah bid'ah-bid'ah. Malaysa minhu. Bukan termasuk bagian daripada ajaran Nasrani. Kalau kita buka sejarah, kan ceritanya waktu itu mereka berusaha ya untuk masuk di kerajaan Romawi, Yunani dan yang lain-lain. Yang mana mereka sudah mempunyai adat-adat yang macam-macam dan mereka tidak mau menerima agama Nasrani kalau tidak disesuaikan dengan adat tidak istiadat mereka. Akhirnya ngalah. Akhirnya mereka hanya ngalah ya. Mereka itu kaum paganisme. Penyembah dewa matahari. Ya, hanya ngalah adakan perayaan-perayaan mengikuti kebiasaan mereka. Termasuk apa namanya? pohon cemara. Itu adatnya orang-orang kaum paganisme termasuk juga sinterklas bagi-bagi permen Kemudian juga termasuk pula termasuk pula hari Ahad itu apa harinya? Sande. Ya, apa sande itu? Hari matahari untuk mengagungkan dewa matahari. Seperti itu. Jadi tujuan mereka itu supaya kita sama mirip dengan mereka. Mereka masuk Nasrani, tapi Nasrani yang sudah rusak. Mungkin maksudnya pelan-pelan, tapi keburu meninggal. Nah, itu bahaya. Bacakan pelan masuk pelan-pelan dulu. Ternyata dia belum menyelesaikan tugasnya sudah meninggal. Dianggap inilah ajaran yang benar. Ini PR bagi yang setelahnya repot lagi. Kalau dulu jelas kafir Islam, nah sekarang sudah kecampur sama-sama Islamnya, ya bang repot. Maka dari itu harus kembali kepada Quran was sunnah ala fahmi salaf. Ngaji Quran, ngaji sunnah, ngaji ajarannya salafus saleh. Kemudian juga telah menyebar kebenaran, apa namanya kebodohan mana-mana. Sehingga orang nggak tahu sunnah. Yang bukan sunnah dianggap sunnah. Ketika mau diroba mereka marah-marah ada kebiasaan. <clears throat> Jadi itulah cinta yang benar kepada Allah, cinta yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan mengadakan perayaan-perayaan, tapi adalah dengan ittiba'us sunnah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Orang yang cinta kepada seseorang maka dia akan taat kepada orang itu. Kalau dia cinta kepada orang tapi dia tidak taat, cintanya adalah cinta palsu. Terapkan dalam kehidupan kaidah ini. Ta'sil ilaha wa anta taj'um hubbahu. Hadza amri fil qiyasi syani'u. Lau kana hubbuka sadikan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu durhaka kepada Allah, tapi kamu ngaku cinta Allah. Sungguh ini tidak bisa dibayangkan. Kalau cintamu kepada Allah benar, kamu pasti taat kepadanya. Sesungguhnya orang yang cinta itu dia akan taat kepada kekasihnya. Antum punya istri, katanya cinta sama antum tapi tidak taat, berarti tidak cinta. Kalau kamu cinta kepadaku, taat kepadaku. Aku bawa kamu ke gunung kamu ikut, ke hutan ikut. Masuk sumur? Jangan. Ya, ya amat madorot ya. Anda boleh taat dalam membahayakan. Jadi taat pokoknya bukan maksiat, tidak ada yang mampu dan tidak berbahaya. Berbahaya jangan. Taat melampaui batas itu. <clears throat> Jadi cinta Allah, cinta Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh palsu Orang mengatakan cinta tapi dia tidak taat. Kemudian al-jamaah. Wa nattabi'us sunnata wal jamaah, mengikuti al-jamaah. Al-jamaah itu adalah mayoritas kaum muslimin. Mayoritas kaum muslimin. Pembahasan jamaah ini ada dua. Al-jamaah dalam arti para sahabat Al-jamaah dalam arti mayoritas kaum muslimin yang mereka mengamalkan amalan tidak menyalahi Quran dan sunnah. Mayoritas. Kesepakatan, ijma. Ini juga penting. Karena itu beliau setelah mengatakan wanattabi'us sunnata wal jama'ata, beliau mengatakan wanajetanibu asyududa. Syududa. Syududa itu pendapat-pendapat yang nyeleneh. Nyeleneh pendapat-pendapat yang ganjil, menyalahi menyalahi mayoritas. Ini kalau Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullahu taala, Syekh Fauzan ya. Beliau keras dalam masalah ini. Beliau keras dalam syarahnya. Beliau mengatakan orang yang bawa pendapat-pendapat aneh yang menyalahi pendapat mayoritas ulama. Maka orang ini termasuk di sini syad. Syad, tanjil. Aneh orang ini aneh. Karena kalau muslimin sudah sepakat, orang Islam sepakat ya, ijma. Tidak mungkin mereka sepakat dalam kesesatan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Allah ta'ala la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Orang Islam ini semuanya tidak mungkin sepakat untuk sesat, tidak mungkin. Kesepakatan mereka adalah hujah. Sepakat ya. Hanya saja sepakat ini juga repot. Ijma ini repot. Apakah kita bisa mengklaim sesuatu itu adalah ijma? Ya. Karena dunia kan luas. Islam sudah menyebar kemana-mana. Nah, di sana ada juga orang yang beda. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wal ijma'u al mundhabitu huwa ma kana alaihi as-sahabah. Idmam ba'dahum kathura istilaf ikhtilaf wa ummah. Ijma' yang bisa dijamin benar-benar ijma' adalah ijma'nya sahabat. Kenapa? Karena setelahnya sahabat banyak perbedaan dan umat telah menyebar kemana mana tidak bisa kita mengklaim ini adalah ijma. Kalau sahabat ya di situ aja. Ijma ya, kita bicara ijma. Karena ijma itu adalah hujjah. Quran, sunnah, ijma juga hujjah ya. Tapi yang benar-benar ijma. Tapi mengklaim ijma itu berat. Kecuali ijma'nya sahabat pasti sepakat. Jadi maksudnya di sini kita dilarang membuat pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang ganjil, yang nanti hasilnya adalah menyebabkan al-khilaf wal furqah, menyebabkan beda pendapat dan akhirnya pecah belah umat ini gara-gara pendapat-pendapat yang aneh, pendapat-pendapat yang nyeleneh. Jadi ngikuti aja. Seperti itu. Sampai-sampai hadis pun dalam ilmu hadis ada hadis namanya hadis syad Dari segi sanad sohih sanatnya. Para perawinya mata rantainya sahih semuanya. Tapi dari segi matan, matanya, nasnya dia itu syahat ganjil. Maka ditolak hadis ini. Syad mukhalafatut thiqah liman huwa autab minhu. Contohnya kemarin kita baru bahas salah contoh hadis yang syahat Seperti azan, azannya sahabat Bilal dan azannya sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Rasulullah Salsa mempunyai beberapa muadzin di antaranya dua ini. Yang keduanya mendapat tugas azan subuh. Sahabat Bilal azan sebelum masuk waktu subuh. Sahabat Ibnu Ummi Maktum dapat bagian azan masuk waktu subuh. Tapi disebutkan dalam riwayat sahih, bahkan riwayat Bukhari dan yang lainnya bahwasanya jarak antara adzan pertama dan adzan kedua ini illa an yas'ada hadza wa yanzila hadza ini turun, ini naik. Jadi maknanya sahabat Bilal selesai adzan, dia turun, Ibnu Maktum sudah langsung naik adzan kedua. Wah, ini ganjil, tolak, Tidak masuk akal itu. Kenapa? Karena Rasulullah selesai mengatakan fakulu washrabu. Setelah Bilal adzan, kamu masih boleh makan, boleh minum, boleh sahur sampai adanya Ibnu Maktum. Nah, ini kapan sahurnya? Ini baru turun langsung ini. Nah, eh, berarti ini nasnya salah, syad ganjil ditolak. Begitu. Jadi itulah pendapat-pendapat yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh, yang menyalahi kesepakatan kaum muslimin. Karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini orang pinter, orang cerdas, orang faham sefaham-fahamnya yang oleh Allah diberi pemahaman luar biasa. Beliau walaupun ilmunya itu tampak batas Masya Allah tapi beliau kalau akan mengatakan suatu pendapat, pendapatnya beliau, yang beliau anggap itu adalah pendapat yang paling rojik, sesuai dengan dalil akli, dalil akli semuanya. Tapi beliau belum mendapatkan ulama pendahulu beliau mengatakan pendapat itu. Mari kita lihat bagaimana akhlaknya. Kata beliau, aku lubihi in kola bihi al aima mingkobli. Tahu Tahu apa ya? Saya berpendapat ini seandainya ada ulama sebelum saya yang punya pendapat seperti ini. Walaupun beliau anggap ini paling benar sudah, yakin mantap 100%. Cuman beliau tidak berani mengatakan yang paling benar ini. Kalau belum ada ulama sebelum beliau yang berpendapat seperti itu, masya Allah. Jadi bukan malah dia berani benar, maka dari itu beliau mengatakan iya kaan takulah fi mas'alatin laisalah laka imam. Hati-hati kamu jangan sampai kamu mengatakan suatu pendapat dalam satu masalah yang kamu tidak punya imam dalam masalah itu. Jangan berpendapat sendiri dari akal, dari ra'yu jangan. Ada punya imam, punya imam. Disinilah pentingnya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah ngikuti ulama. Nah, ini penting ikuti ulama ini. Karena kan tidak kacau. Maka dari itu bermadhab itu perlu yang tidak boleh adalah fanatik dengan madhab. Karena kalau nggak bermadhab, maka dia itu madhabnya adalah madhab tidak bermadhab, tambah wacau, tambah rancu, seenaknya sendiri. Anak baru belajar langsung ijtihad. Ya. Baru belajar baru baca satu hadis dua hadis ijtihad ya. Menurut saya yang rojih itu ini. Ya. Saya berbeda dengan Ustaz. Menurut saya yang rojih ini Ustaz. Iya. Ya. Ya, terima makasih. Assalamualaikum. Nah ini orang sombong namanya. Baru belajar, baru apa? Ngikuti guru itu perlu. Termasuk akhlak ngikuti guru. Kecuali kalau ilmu anda sudah sesuai dengan ilmunya guru. Sekali ber. Beda pendapat dengan guru boleh. Ya. Ini penting loh. Ini akhlak, ini penting loh. Karena kalau murid baru belajar. Saya beda dengan anda. Saya pendapat ini. Assalamualaikum. Gitu aja. Ini bakal kurang ajar Assalamualaikum. Ini penting loh. Ini ada sesuatu yang mendalam. Kecuali kalau jelas-jelas sesuatu yang salah, tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Ini memang anak-anak muda sekarang tidak mau. Maunya kan bebas ya. Memang wataknya dari awal sudah bebas. Maunya itu reformasi. Nah kita pun direformasi akhirnya. Ini penting. Maka dari itu ulama-ulama mengatakan kamu tidak boleh keluar dari empat madhab. Tidak boleh keluar. Salah satu dari empat yang kamu pakai. Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali. Mereka mengatakan begini bukan kebetulan. Mereka sudah mikir mateng. Karena kalau kamu menyelisih yang empat ini nanti kamu akan nyeleneh-nyeleneh dan kacau lah. Kacau. Nanti masih belajar baru belajar berarti langsung. mudah muda seakan-akan dia sekali dengan Imam Syafi'i, Umar rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, saya juga laki-laki, sama-sama laki-lakinya. Ya dari dulu sama. Jadi mereka-mereka mengatakan begini ini bukan kebetulan. Memang banyak yang kemudian menyalahgunakan. Nah ini yang menjadikan orang-orang tidak senang kadang-kadang disalahgunakan. Akhirnya ulamanya seenaknya sendiri mengajarkan sesat nimpah pokoknya harus ngikut. Nah ini yang tidak benar. Tidak benar. Penting ikuti ulama. Karena kalau orang tidak punya guru tersesat, Kantung harus punya guru. Tidak punya guru tersesat. Guru itu penunjuk jalan yang menyampaikan antum sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilih guru silakan. Yang penting guru itu harus yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berilmu supaya tidak menyesatkan dan tidak juga mendapatkan murka Allah. Guru itu harus punya. Kalau antum tidak punya guru tersesat. Siapa gurunya antum? Siapa ya guru saya? Ya sudah, tidak punya guru, tidak punya pegangan yang kokoh maka dari itu di antara wasiat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala kepada Al-Kumail bin Ziyad An-Nakhai rahmatullahi alaih di antara orang yang tersesat, orang yang celaka itu adalah walam yalja'u ila ruknin watik. Mereka tidak punya pegangan yang kokoh. Maksudnya tidak punya guru. Dan guru itu diikuti, digugulan, ditiru. Punya guru tidak diikuti, ya percuma. Berarti kamu bukan bukan muridnya. Murid setia sama gurunya. Antum baca semua buku tentang adab talibul ilmi, semuanya seperti itu. Kecuali kalau guru mengajarkan ajaran yang sesat, nyeleweng, nyimpang, yang jelas-jelas sesat, tidak boleh. Tapi kalau menurut antum keliru, itu belum tentu keliru. Belum tentu setelah dijelaskan baru paham. Ini penting ya ikhwan, ini penting. Memang untuk anak-anak muda, model-model mahasiswa baru kuliah memang berat. Tanya maunya itu memang bebas. Maunya memang bebas, tidak mau diatur, maunya gitu. Maka dari itu sistem-sistem model-model di pondok-pondok pesantren Indonesia itu ketaatan kepada guru itu sudah benar satu sisi. Tapi salahnya ketika gurunya menyalahgunakan ketaatan muridnya. Terus terang saja yang namanya agama itu ya gitu itu agama itu. Taat kepada guru, taat kepada kiai itu harus harga mati, tidak bisa ditawar. Cuman yang jadi masalah guru dan kiainya jangan gunakan wewenangnya. Itu yang terjadi seperti itu masalahnya. Setuju? Jadi begitu ya. Taat ini penting. Harus punya guru untuk ditiru, diikuti. Karena kalau tidak punya guru antum bingung, kacau antum nanti. Ya, kemudian setelah itu oh, menjauhi yang syudud yang ganjil, yang nyeleneh, yang aneh, menjauhi khilaf, perbedaan-perbedaan, menjauhi furqah, perpecahan dan perpecahan. Jadi ada ahlu sunnah wal jamaah, maka kebalikannya adalah ahlul bid'ah wal furqah. Bid'ah dan pecah. Kalau sudah ada kata-kata bid'ah, maka pasti di sana itu pecah. Itu dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Fauzan rahimahullahu taala Sementara kalau Syekh Albani rahimahullah taala dalam tahqiqnya, dalam ta'liknya, beliau cenderung mengatakan beda dengan jumhur itu tidak apa-apa. Yang penting pokoknya ada hadis yang dianggap itu adalah hadis yang sahih, yang kuat, itu tidak apa-apa diamalkan beda dengan orang tidak apa-apa. Ya ini memang perbedaan yang di kalangan ulama. Karena pendapat beliau gini, maka memang Syekh Albani itu ada beberapa hal yang menyalahi menyalahi menyalahi ulama. Ya itulah namanya manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Menyalahi ulama pendapat-pendapat. Dan Ada yang lebihnya, ada kurangnya. Yang jelas punya beliau punya kelebihan dalam ilmu hadis, dalam tasih dalam tadhif. Luar biasa rahimahullah taala. Tapi manusia tidak ada yang sempurna. Termasuk misalnya tentang wanita pakai perhiasan yang melingkar, pakai gelang, pakai cincin. Itu beliau pendapatnya tidak boleh. Padahal jumhur semuanya memang beliau ngotot itu. Sehingga sebagian murid-muridnya juga berbeda dengan beliau. Itu salah satu pendapatnya beliau. Seperti itu. Jadi beliau itu kadang memahami, saya paham ini diambil. Tapi alhamdulillah beliau itu kalau ternyata benar-benar salah, beliau mau rujuk. Contohnya, contohnya adalah tentang makmum dan imam. Hadisnya itu berbunyi idza ammanal imam fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi. Hadis ini kalau diterjemahkan secara harfiah ya. Idza ammanal imam fa amminu. Kalau imam telah mengucapkan amin, hendaklah kamu mengucapkan amin. Karena barang siapa yang aminnya dia bertepatan dengan aminnya malaikat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau dipahami dengan bahasa, idza ammanal imam fa aminu. Nah, Syekh langsung dipahami sendiri. Langsung. Jadi yang sunnah yang benar itu imam amin dulu baru makmum. Waladhdallin amin. Baru makmumnya Amin. Difatwakan oleh beliau. Ditegur. Tidak ada ya. Lihat jumhur ulama semuanya dari dulu sampai sekarang tidak ada yang gitu. Semuanya am, aminnya bareng dengan imam. Tidak ada yang gitu. Alhamdulillah beliau mantap ya dengan nasihat masukan itu beliau mantap dan beliau merujuk. Dan akhirnya beliau merujuk. Yang pernah berpendapat ini itu adalah salah. Karena tidak ada yang berpendapat seperti itu selain beliau sendiri. Dirujuk. Nah begitu kembali kepada jumhur jumhur ulama yang penting sesuatu yang jelas-jelas salah ya jelas-jelas salah karena itu ikhwan wa akhwati rahimakumullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sering mengatakan dalam kitabnya Majmu' Fatawa bahwasanya seseorang itu tidak boleh berfatwa di suatu daerah kecuali dengan fikih yang dianut oleh penduduk daerah itu la yufti la yuftil mufti illa alamat habil kaum. Ya. Tidak boleh seorang berfatwa kecuali sesuai dengan madhabnya kaum di mana dia tinggal. Madhabnya masalah fikih. Demikian pula Syekhuna Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika ditanya, "Syekh, nanti kita bikinnya fikih apa sih di negara kita?" Apa jawaban beliau? "Lah kamu dari negara mana? Di negaramu fikihnya apa? Kalau di negaramu fikihnya fikih Maliki, ya kamu pelajari fikih, kamu ajarkan fikih Maliki. Kalau di negaramu PK-nya Syafi'i ya pakai Syafi'i. Ya, fikih ya, tapi tidak fanatik. Juga berusaha untuk merojihkan, bisa merojihkan. Seperti beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala Syekh bin Bas, mereka kepada asalnya PK-nya adalah fikih Hambali. Tapi tidak fanatik, mereka ngaji, kalau ternyata ada pendapat yang kalah kuat dengan hadis yang jelas-jelas sahih, beliau kembali kepada hadis. Di majelis beliau, fikih yang diajarkan itu adalah zatil uh, Zadul Mustaqni, fikih madhab Hambali dan Al-Kafi. Itu lebih tinggi lagi Al-Kafi. Sehingga beliau ada syarahnya itu uh, syarah al Mumtik ala Zadil Mustaqni. Itu dari ceramahnya beliau dibukukan. Beliau bilang, kalau ada pendapatnya madhab hambali yang enggak rojih ya, beliau bilang al madhabu kaza wa kaza, war rajihu khilaful madhab. Madhab berpendapat begini-begini, tapi pendapat yang rojih tidak sama dengan madhab. Karena semua imam itu melarang kita fanatik. Semua imam itu mengatakan idza sahal hadis bahwa madhabi. Kalau ada hadis sahih dia adalah madhabku. Namun di sini bukan berarti kita ke hadis saja loh ya. PK tetap PK. Cuma ada pendapat-pendapat yang kita keluar dari PK itu. Jadi kalau Syafi'i bukan harus Syafi'i saja. Ya, enggak. Hanya jadi fanatik. Sehingga sebagian orang dari madhab Hanafi itu di sebagian buku PK Hanafi di mukadimahnya ada sebuah hadis. Kalau Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata illa Hanafi." Telah bersabda Rasulullah SAW tidak akan masuk surga kecuali orang bermadhab Hanafi. Nah, ini tidak masuk akal ini. Ya, ini nyeleneh ini. Rasulullah itu kapan? Madhab Hanafi itu kapan? Nah, ini fanatik dilarang. Penting ya ikhwan, penting ngikuti pendapat gini, punya ulama itu penting. Karena kalau antum tidak punya guru, antum mau, mau apa? Kayak ayam ditinggal induknya. Ya guru dinasehati, diturut. Jangan begini, jangan gitu, nurut. Jadi baik antum, jadi baik. Kalau tidak mau ya tidak jadi baik. Seperti itu. Jadi ini adalah poin yang sangat penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah kalau perlu dihafalkan wa nattabi'us sunnata wal jama'ata wa najtanibu asyududa wal khilafa wal furqata kami ahli sunnah wal jamaah ittiba mengikuti as-sunnah dan al-jamaah kami menjauhi asyudud, pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang ganjil, menjauhi perselisihan dan menjauhi perpecahan. Al-khilafu syar. Beda pendapat boleh, pecah tidak boleh. Insyaallah hari nanti tanggal 10, hari Ahad nanti ada buletin bahas masalah ini ya tentang beda pendapat. Kemudian kenapa kok sampai ada perpecahan? Kemudian berikutnya, poin yang nomor ke-74. Qala Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa nuhibbu ahlal adli wal amanati wa nabghadu ahlal wal khiyanati Berkata Al-Imam At-Tahawi semoga Allah merahmatinya kita mencintai pelaku keadilan dan amanah dan kita membenci pelaku kejahatan dan pengkhianatan ya. Jadi ini adalah tentang al-wala wal barok al-hubbu wal bughdhu kepada siapa kita bersikap loyal cinta dan setia kepada siapa pula kita benci berlepas diri dan bermusuhan ini termasuk perkara agama yang prinsip bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan autaku aural iman ikatan iman yang paling kuat masalah cinta dan benci Beliau mengatakan pertama-tama wa nuhibbu ahlal adli wal amanati. Kita mencintai pelaku keadilan dan amanat. Adil. <clears throat> pertama-tama definisi adil. Apa itu adil? Biasanya masyarakat kita kalau ada kata-kata adil, itu bayangan mereka adalah sama. Padahal adil tidak mesti sama. Definisi adil itu adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah adil. Kebalikan adil adalah dolim. Wad'u fi ghairi Menempatkan sesuatu bukan di tempatnya. Jadi adil itu nggak nggak mesti sama. Contoh yang paling gampang masalah warisan. Laki-laki dan perempuan satu banding dua. Ini adil. Adil. Menempatkan sesuatu sebagaimana yang ditempatkan oleh syariat. Nggak mesti sama. Al-amanah, kalau amanat jelas. Amanat ya, jelas. Amanat. Amanat itu maknanya luas. Amanat berupa agama ini adalah amanat. Amanat berupa jabatan itu adalah amanat. Amanat berupa harta itu adalah amanat. Amanat berupa keluarga itu adalah amanat. Amanat banyak. Ahli sunnah wal jamaah mencintai orang-orang yang adil dan orang-orang yang amanat. Ya, kita bahas cinta dulu. Beliau Syekh Fauzan hafizahullah taala mengatakan bahwasanya cinta itu ada dua. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala wal ma'abbatu ala kismaini. Cinta itu ada dua. Yang pertama-tama adalah mahabbah tabi'iyah. Cinta biasa cinta biasa. Tidak ada hubungannya dengan agama. Seperti apa? Seperti seseorang mencintai keluarganya, mencintai istrinya, mencintai suaminya, mencintai anaknya, mencintai bapaknya, ibunya, mencintai sahabatnya, orang yang dia cinta dengan makanan, cinta dengan minuman, cinta dengan dengan tempat tinggal, cinta-cinta yang biasa selama hal itu tidak tidak sampai menjadikan dia melampaui batas dan melanggar aturan umum. Cinta biasa, boleh-boleh saja, wajar. Tidak ada hubungannya dengan agama. Yang kedua adalah mahabbah diniyah, cinta yang berhubungan dengan agama. Yang berhubungan dengan agama ini oleh beliau dibagi lagi menjadi dua wahadihi ala nawain. Tapi menjadi dua. Yang pertama-tama mahabbatullah subhanahu wa taala, cinta Allah. Subhanallah ya. Ini luar biasa, cinta Allah. Wahia a'zamu anwa'il ibadah dan ini adalah macam ibadah yang paling agung, cinta Allah. Kalau kita telah mencapai cinta Allah, berarti kita mendapatkan segala-galanya. Kalau kita belum mencapai cinta Allah, berarti kita kehilangan segala-galanya. Dan orang yang beriman itu adalah cinta kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia itu ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain daripada Allah yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman, Allah. Dan orang-orang yang beriman mereka itu sangat cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-mahabbah fillah wali ajlillah, cinta karena Allah. Ini juga penting ya, cinta karena Allah. Cinta kepada orang-orang yang Allah memerintahkan kita cinta mereka. Cinta kepada tempat-tempat yang Allah memerintahkan kita cinta kepada tempat itu. Cinta kepada waktu-waktu yang Allah memerintahkan kita cinta kepada waktu-waktu itu, cinta karena Allah. Kalau orang banyak orang soleh, para nabi, para malaikat cinta. Kalau tempat ya seperti kita cinta dengan Mekah dan Madinah. Kalau waktu seperti cinta dengan waktu waktu malam, penghujung malam, waktu sholat dan yang lain-lainnya. Cinta karena Allah. Dan inilah ikatan ikatan iman yang paling paling kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awtaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan kita tidak akan mendapatkan manisnya iman kalau kita tidak mencintai seseorang karena Allah. Cinta benar-benar karena Allah. Tapi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Kebanyakan sekarang ini cintanya dan bencinya bukan karena Allah tapi karena ada kepentingan, ada kepentingan. Dan ini bukan hanya zaman sekarang, zaman sahabat dulu sudah seperti itu. Sehingga ada ungkapan yang sangat indah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Waqad sarat 'amatu mu'akhatin nas 'ala amri dunya, wa dzalika la yusti 'ala ahli syai'a." Dan persaudaraan di antara manusia telah terjadi karena urusan dunia. Dan ini tidak ada manfaatnya sama sekali bagi pelakunya. Karena kepentingan. Bahkan jadi musuh hari kiamat nanti. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf 67. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din illa illal muttaqin. Kalau enggak takwa jadi musuh. Kemudian benci juga karena Allah kalau tadi cintanya karena Allah, maka bencinya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenci adalah orang-orang zalim dan orang-orang yang berkhianat. Orang zalim dan orang yang berkhianat. Orang yang dolim jelas banyak orang dolim. Kemudian orang yang berkhianat juga jelas diberi amanat dia khianat amanat macam-macam lengkap. Yang mana sekarang ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah cari orang amanat itu repot. Maka dari itu diantara rosmal dan modal sekarang ini adalah amanat, bisa dipercaya. Sehingga sampai ada orang-orang yang punya perusahaan itu bilang, saya lebih suka dengan orang biasa tapi amanat. Tadi Daripada pinter tapi tidak amanat. Pinter tapi pinter nggak kali. Iya. Pinter ngakali. Ngakali orang, pinter bohongi orang. Kemudian masalah cinta dan benci ini oleh beliau oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala dibagi menjadi tiga. Pembagian ini penting ya. Al-qismul awal yang pertama-tama minhum man yuhabbu mahabbatan khalisah laisa ma'aha baghdha Orang yang dicintai murni tanpa ada kebencian.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 Yang kedua, man yubghadu bughdan khalisan laisa ma'hu mahabbah. Orang dibenci total tidak ada cintanya sama sekali yaitu orang-orang kafir musuh-musuh Allah subhanahu wa taala Allah berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1 ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya jangan kau jadikan musuhku dan musuhmu sebagai wali pemimpin yang kamu cintai yang kamu loyal cinta setia kepadanya Kemudian juga di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Enggak boleh cinta pada orang kafir karena mereka adalah musuh Allah, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kerabat kita sendiri. Tapi kalau berlaku adil tetap ya. Adil tetap, baik tetap mereka baik kita baik. Mereka baik kita baik. Cinta tidak. Adil ya. Al-Mumtahana 89. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan kalau orang kafir memberi salam kita, assalamualaikum, jawabannya adalah waalaikumsalam. Bukan waalaikum, waalaikumsalam. Karena ayatnya jelas, wa idza huyitum bi tahiyatin bi minha aw Itu umum idza quyitum apabila kamu diberi salam oleh siapapun seperti itu itu silakan dibaca di antaranya di syarah di syarahnya Hilyah Thalibul Ilmi itu ada ya, jadi kalau ada memberi salam kalau enggak ada assalamualaikum waalaikumsalam bukan waalaikum kalau yang waalaikum itu kalau mereka memberi salam enggak jelas bagaimana orang-orang Yahudi mereka suka mengatakan assalamualaikum racun bagimu kan seakan-akan assalamualaikum maka jawabannya waalaikum bagimu juga. Gitu aja. Sama-sama ya. Kemudian yang ketiga, al-qismut man yajatami'u fihi mahabba wa buhut Orang yang terkumpul padanya cinta dan benci. Kita cinta kepada dia sekaligus benci kepada dia, yaitu al-mu'minul 'asi. Orang mukmin yang ahli maksiat. Dicintai di satu sisi karena dia beriman, dibenci di sisi lain karena dia ahli maksiat. Mukminun fasik dicintai karena keimanannya, dibenci karena kefasikannya. Nah, inilah penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan banyak kebaikan. Maka hendaklah kita jadikan cinta dan benci kita murni karena Allah. Jangan karena orang itu tidak baik sama kita pribadi kita benci. Ah, bukan karena Allah, karena pribadi. Seperti itu. Ya wallahu alam bisawab. Itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Allah hari Kamis depan kita ada ya. Kita lanjutkan poin 75 itu tentang pentingnya ucapan Allahu alam. Allah yang Maha tahu kalau kita tidak tahu. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan fadhol dan ini sudah ada yang mengirimkan pertanyaan. Kontol? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, bukan hadis itu. Bukan hadis ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib. Bukan hadis itu. Itu ucapannya sahabat Ali bin Abi Talib ya, bukan hadis ya. Bukan hadis itu. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Abdullah yang dirahmati oleh Allah Amin Jika kita tinggal dalam lingkungan masyarakat Yang biasa mengadakan Acara-acara yang tidak ada sunnahnya Jika kita diundang Apa yang harusnya kita lakukan dan jika tetangga memberi makanan acara tersebut, hukum memakan makanannya tersebut apa? Jazakallah khair. Ya, wa iyyakum. Memang ya di masyarakat kita seperti itu. Ada acara macam-macam. Ya, acara apa? Acara at-tahlilu. Ya. Macam-macam ya tahlilan dan yang lain-lainnya. Yang jelas itu nggak ada nggak ada ajarannya. Bahkan termasuk itu meratapi si mayit. Sebagaimana ucapan salah seorang sahabat, "Kunna na'udu al-ittima' inda ahli al-mayyit wa sani'at at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah." Kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati dan membuat makanan setelah penguburan jenazahnya dianggap sebagai niyaha, meratapi orang mati. Tak boleh dilarang. Apalagi juga mandorotnya itu banyak. Bahkan di masyarakat seakan-akan itu merupakan suatu kewajiban. Wajib itu di masyarakat. Yang penting tahlilan, tidak sholat tidak apa-apa. Ya, banyak tidak sholat itu. Ini aktif kalau mengikut Yang penting memakai seragamnya kan, seragam hijau. Ya, kemudian juga macam-macam Mandorotnya nanti mereka akhirnya tidak punya dana utang karena terpaksa kalau tidak ngadakan nanti saat kampung marah sama dia. Terpaksa ngadakan utang, dia ngutang sana, ngutang sini. Kemudian lagi ya ngerepoti orang mati ya, ngerepoti, tambah repot. Kayak ada acara apa, berapa hari, sekian hari. Kemudian juga nanti madaratnya pula kalau yang ngundang itu orang kaya, masya Allah, yang hadir banyak. Yang nggak diundang datang. Kalau orang miskin, yang datang tidak ada. Yang diundang pun tidak datang karena tidak ada makanannya. Seperti itu banyak madaratnya. Bagaimana kalau kita diundang? Ya kita lihat dulu masyarakat kita seperti apa dulu, dikondisikan dulu, kondisikan dulu. Nah minimal minimal mereka tuh difahamkan. Wis anu, waktu benderi e. Kita sama-sama benarnya. Nah ini zaman masa Allah. Kita mulai dewasa kan. Artinya kamu mau mekot tidak apa-apa, tidak mekot, tidak apa-apa. Ya jangan mekot, jangan mekot. Wah, kamu ini keterlaluan. Orang mati di digelundung nang ngono tok wis, itu dituakno maneh. Ya, kan gitu kan. Wah, jadi kelompok ini tidak enak. Nanti kalau sudah mati dilempar gitu aja, tidak didoakan. Enak, didoakan. Cuman bukan gitu caranya. ada nabi dulu tidak gitu. Nabi Muhammad kan tidak gitu. Sahabat juga tidak begitu. Imam Abu Hanifah tidak begitu, Imam Malik tidak begitu, Imam Syafi'i tidak begitu, Imam Hambali tidak begitu, Imam siapa yang diikuti? Bukan imam empat itu. Imam berarti ada imam baru, mata baru itu. Nah, ada. Jadi begitu ya. Ya dilihatlah masyarakatnya. Kalau memang mereka dewasa, ya nggak usah hadir. Tapi tetap di luar itu kita baik, kita baik ya, baik yang ramah, ramah dengan mereka. Yang penting difahamkan. saya punya keyakinan ini, hormati keyakinan saya. Kita saling menghormati keyakinan masing-masing. Iya kan? Caranya sama gitu, toleransi. Maksudnya adalah saya tidak hajar tidak apa-apa. Paham tidak tuh? Jangan salah paham. Jangan salah paham. Kalau orang salah, kalau orang paham tanyakan lagi. Jadi begitu ya dikondisikan masyarakatnya dan ini secara umum. Padahal dalam kasus-kasus tertentu maka tidak bisa dijawab secara umum. Kasus jawabannya juga kasus. Demikian pula kalau kita diberi ajak diberi makanan, yang tahlilan itu tidak apa-apa, halalan thayyiban. Makanan tidak apa-apa, halal itu. Saya pernah tanya kepada Syekh Utsaimin, "Syekh, bagaimana Syekh?" Ya, ceritakan gini gini gini gini. Dan beri makanannya. Halal makanannya. Hanya saja ingka nafi raddihi maslahah fal Kalau dalam penolakan kita ada maslahatnya, bisa menyadarkan dia, ya ditolak. Kalau ada maslahatnya, tapi kalau itu malah menimbulkan madarat, ya jangan. Makanannya halal. Lah haram dari mana makanannya? Halal. Kalau ada yang mengatakan haram, dari mana haramnya? Acaranya memang nggak ada sunnahnya, nggak ada sunnahnya. Bahkan kalau antum buka fikih-fikih madhab, Syafi'i dan yang lainnya, nggak ada itu dilarang. Tapi kan ada kitab keluar itu tahlilan menurut madhab Syafi'i. Ada dari kitab fikih Syafi'i semua itu, nggak ada, nggak boleh. Cuma ya karena kita adatnya ya, adat kecampuran adat-adat dari ketiga, ketujuh, ke empat puluh, seratus, seribu, wah banyak. Itu masalah adat saja. Yang penting masyarakat itu dikasih ilmu ikrok dulu. Iya, ikra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Diberi ilmu dulu. Nanti setelah ikrok baca tulis mereka paham. Setelah paham mereka akan ngerti sendiri. Tak usah ribut. Tapi kalau tiba-tiba langsung tanpa diberi krok dulu disampaikan ya ribut nanti dikondisikan pelan-pelan bisa dirubah itu bisa butuh waktu butuh waktu difahamkan dan sekarang kemudian sudah mulai dewasa masyarakat kita bagaimana mencintai seseorang karena Allah mencintai seseorang karena Allah itu pertama-tama adalah kumpulnya kumpul karena Allah pisahnya juga bisa karena Allah ketika ketemu yang dibicarakan itu yang baik-baik, saling menasehati, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bisa masih tetap ingat setia mereka. Saling mendoakan. Kalau temannya itu dilecehkan orang dia bela, cinta karena Allah. Kemudian cintanya ini bukan karena kepentingan apapun. Sehingga cintanya tidak bertambah dengan adanya pemberian dan tidak berkurang dengan tidak adanya pemberian. Ada yang lebih halus lagi. Ini lebih halus ya, lebih mendalam ini. Apa itu? Cintanya tidak bertambah dengan adanya komunikasi dan cintanya tidak berkurang dengan tidak adanya komunikasi. Ini penting, lembut ini. Karena itu para ulama mengatakan kalau kamu cinta kepada seorang gara-gara sering ketemu, fa mahabbatuka lahu madkhul. Cintamu kepada dia itu tidak benar. Karena sering ketemu, sering SMS-an, cinta. Nah, ini bukan karena Allah, karena apa? Karena sering karena sering hubungan, ya cinta wajar. Yang jadi masalah nggak pernah hubungan, putus total, tapi tetap cinta. Ini karena Allah. Berarti di situ bukan karena Allah, karena seringnya komunikasi. Itulah diantara tandanya cinta karena Allah. Jadi urusannya akhirat murni, bukan urusan duniawi. Ada lagi yang lainnya? Atau saya kira cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala.